صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله إخواني وأخواتي في الله atas taufik Allah kita dipertemukan kembali di masjid ini Masjid yang kecil namun berkah ini Dalam menghadiri kajian ilmiah Dan temanya tadi setelah dijelaskan oleh Ustaz Iqmal Yaitu kiat-kiat untuk selamat di akhirat perlu kita ketahui bahwasanya akhirat itu panjang akhirat itu panjang dan dia bermula dari wafatnya seseorang ketika seseorang dicabut rohnya oleh malakul maut atas perintah Allah maka mulai dia beralih dari darud dunia dari negeri yang dekat dengan kita ini dan mulai dia menapaki awwalu manazilil akhirah ini persinggahan pertama di akhirat yang dikenal dengan alam alam kubur dalam sebuah hadis yang sahih disahihkan oleh sebagian ulama dan dihasankan oleh sebagian yang lainnya Rasulullah SAW bersabda إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه kata Rasulullah SAW hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu innal qabra awwalu manazilil akhirah sungguhnya kubur adalah tempat persinggahan pertama kali di akhirat nanti. Faman naja minhu siapa yang selamat dari kubur dari adabnya maksudnya. Fama ba'dahu maka apa yang akan dihadapi setelah kubur itu aisar minhu akan lebih mudah. Waman lam yanju minhu namun siapa yang tidak selamat dari adab kubur fama ba'dahu asyaddu maka apa yang akan dihadapinya setelah itu akan lebih berat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam at di Ibnu Majah dan yang lainnya dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau yang berjudul Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala dalam tahqiqnya terhadap Musnad Imam Ahmad Demikian juga disahihkan oleh sekumpulan muhakkikin yang mentahkik Mustad Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Jadi ada yang menghasankan dan ada yang yang mensahihkan. Ala kulli hal tidak kurang dari dari hadis hasan antara hasan dengan dengan sahih. sekarang apa kiat-kiat kita atau sebelumnya apa saja yang menyebabkan seseorang itu diadab dalam kubur? Perlu tahu nggak? Hmm, perlu. Karena jangan mentang-mentang orang masuk jannah itu mesti bebas dari azab kubur. Enggak. Ya. Perlu dibedakan selamatnya seseorang sehingga masuk jannah dengan dengan selamatnya dia di akhirat secara keseluruhan. Karena akhirat itu tahapannya panjang. Ada kubur, dibangkit dari kubur, yaumul mahsyar, ini juga berat kondisinya. Apa yang dihadapi itu dahsyatnya luar biasa. Setelah itu ada penimbangan amal. Ketika buku-buku catatan itu terbaran, terbangan orang-orang meratap menunggu apakah dia menerima bukunya dari kanan sehingga dia menjadi orang yang bahagia atau akan menerima dari dari sebelah kiri. Amma kita mau kitabahu ini, yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang mendapatkan dari kanan dia akan mendapatkan hisab yang yang mudah. Sebaliknya, dari kiri dia akan menghadapi kecelakaan. Setelah itu nanti ada sirat jembatan yang harus dilalui masih panjang sekali prosesnya. Ini baru yang pertama yaitu al Dan kita semua pasti akan akan singgah di situ. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Kitab Ruh menjelaskan al-mas'alatul rabi'ah nah, beliau menjelaskan ya, tentang asbab allati yu'adzab al-masalah ya dalam masalah yang ke-9 beliau mengatakan mal asbab allati yu'adzab biha ashabul kubur apa saja alasan-alasan sebab-sebab yang uh, menjadikan orang-orang yang menghuni kubur itu diadab disiksa dalam kubur dan siksa kubur itu hak siksa kubur itu min aqidati ahli sunnah wal jamaah Orang yang menafikan atau mengingkari dan meragukan siksa kubur berarti dia ahli bid'ah. Otomatis. Karena ini merupakan pokok atau usul bin usul akidah ahli sunnah wal jamaah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam risalah beliau bernama yang berjudul usul sunnah ya, beliau menyebutkan di antara pokok akidah ahli sunnah wal jamaah yang tidak boleh ditinggalkan dan harus diyakini di antaranya beliau menyebutkan azabul qabr. Ya. Dan azabul qabr itu pada dasarnya adalah azab yang mengenai ruh, ruh seseorang. Walaupun terkadang jasad ikut ikut terpengaruh. Namun pada dasarnya itu adab yang ditujukan kepada kepada ruh seseorang. Beliau menjelaskan apa saja sebab-sebabnya. Jawabuha min wajhain, mujmalun wa mufassal. Jawabnya ada dari dua sisi. Jawaban secara global, penyebab secara umum, dan penyebab secara spesifik. Amal mujmal fa innahum yu'adzabuna ala jahlihim billah. Isma'u wa'u. Ya. Perhatikan baik-baik sebab secara umum orang diadab dalam kubur itu karena mereka jahil terhadap Allah. ala jahlihim billah wa idha'atihim li amrihi wa irtikabihim li ma'asi dari kejahilan dia terhadap Allah tidak tahunya dia terhadap apa sih maunya Allah itu apa yang Allah inginkan dari kita dan apa yang Allah tidak inginkan dari kita mau tidak mau itu akan menyeret dia ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat dia nggak tahu sih Allah melarang apa Allah suka apa nggak tahu dia makin parah kadar ketidaktahuannya makin banyak larangan Allah yang diterjang dan makin banyak perintah Allah yang ditinggalkan itu asal muasal penyakitnya itu jahat. tidak ngerti fala yu'adzibullah ruhan arafathu ahabbathu wamtathalat amrahu wajtanaban nahya tidak mungkin Allah mengazab roh yang mengenal Allah dengan baik, yang mencintai Allah dengan baik dan mewujudkan apa yang Allah inginkan, menghindari apa yang Allah larang. Tidak mungkin Allah mengajar roh yang seperti ini. Yang tahu adalah roh yang jahil, roh yang ketika di dunia dia menghuni jasad yang jahil, yang lalai, yang tidak mau belajar. wala badanan kanat fihi abadan. Allah juga tidak akan mengadab badan yang dahulu di dunianya itu dihuni oleh roh yang yang mengenal Allah yang cinta kepada Allah yang taat kepada Allah. Fa inna adab al-qabri wa adab al-akhirah atharu ghadabillahi wa sakhatihi ala 'abdihi. Jadi adab kubur, adab akhirat itu adalah imbas dari kemurkanya Allah terhadap hambanya Kalau Allah tidak akan memurkai hamba yang mengenal, yang kenal terhadap terhadap dirinya, terhadap apa yang Allah inginkan, tahu sifat-sifat Allah, kemudian beramal sesuai dengan konsekuensi dari sifat-sifat Allah tadi itu. Ya. فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة آثر غضب الله وسخطه على عبده فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار Thumma lam yatub orang siapa membuat murka Allah di dunia ini Kemudian dia tidak taubat ketika dia mati ya. Wa mata ala dhalik dan mati dalam keadaan membuat murka Allah Kana lahu min adabil barzakh biqadri ghadabillahi wa sakhatihi alaihi jadi dia akan mendapatkan adab di alam barzah sesuai dengan kadar kemurkaan Allah yang dia timbulkan. Famustatil, mustakfir, musaddiq, mukadzib. Jadi tipikal orang itu ada yang banyak kena azab karena dia banyak bikin murka Allah, ada yang sedikit kena azab karena dia sedikit membuat murka Allah. Itu sebab secara umum. Adapun al-jawabul mufassal jawaban yang sifatnya spesifik amalan-amalan apa secara khusus yang menyebabkan seorang diadab dalam kubur maka banyak banget ya di antaranya yang sabata fi sahihain dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW pernah melewati sebuah buah kuburan marra Rasulullah SAW bi qabraini faqala innahuma la yu'adzabani siapa yang diadab sahabat Nabi ya. sahabat Nabi bukan pernah qil innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir dan mereka bukan diadab, disiksa karena perkara perkara yang hebat, yang besar. Dosa besar yang sepintas di mata orang itu memang pantas mengundang adab kubur. Banyak orang meremehkan dosa-dosa itu. Amma ahaduhuma fakana لا يستتر من البول وفي رواية فكان fakana يستنزل من البول وفي رواية فكان لا fakana من البول simple salah satunya itu karena punya kebiasaan kalau kencing ya, tidak menghindari pandangan orang tidak istitar mencari tempat yang tertutup sehingga nggak kelihatan auratnya di riwayat lain fakana la tensi, tidak bersih bersih dengan benar ceboknya nggak benar sehingga masih ada najisnya Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang lain lagi karena kerjaannya ngadu domba. Ya. Antum kan, Rasulullah menyebutkan salah satu faktor yang menyebabkan sholat nggak sah, tidak bersih kencingnya. Ya, ala riwayat pekan ala pun kalau kecepoknya nggak bersih berarti ada najis. Ya. Kalau sholat dalam keadaan ada najis, nggak sah sholatnya lagi kalau nggak sholat kira-kira bagaimana kalau orang itu nggak sholat sama sekali sholat tapi ada syarat-syaratnya yang tidak terlaksana dengan baik saja bikin dia kena ada bubur bagaimana kalau nggak sholat wa amal akhar fakana yamshi bin namimah yang lainnya kerjaannya Nabi Namimah itu naklul hadis ala wajhil ifsad ya. menukil atau menyebarluaskan menyampaikan ucapan seseorang dengan niat merusak hubungan niatnya merusak hubungan adapun hasilnya ya mungkin hubungannya rusak mungkin juga enggak tapi dia sudah ada niat untuk ngadu domba baru ada niat saja sudah menyebabkan dia siksa dalam kubur apalagi yang terang-terangan dulu lah. bukan cuma niat sudah berhasil membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin orang yang tadinya akrab dirusak hubungannya kira-kira kayak apa Dan baru melangkah saja baru mengusahakan yang belum tentu itu menghasilkan terjadinya permusuhan sudah kena agar kubur makanya Ibnu Qayyim mengatakan dalam hadis ini meninggalkan kewajiban untuk bersuci yang itu wajib bersuci itu dimulai ada syarat-syaratnya orang mau wudhu itu dia harus menghentikan dulu penyebab-penyebab hadasnya harus selesai dulu dia buang air kecilnya buang air besar kemudian membersihkan sisa najisnya baru dia wudhu ini dia meninggalkan sesuatu yang wajib dalam hal toharoh bagaimana yang tidak toharoh bagaimana yang tidak sholat yang kedua kata Ibnu Qayyim di sini وذلك ارتكب sabab الموقع muqa بين الناس Dia melakukan sebab-sebab terjadinya permusuhan, baru sebab-sebabnya. Bagaimana yang betul-betul menciptakan permusuhan di antara sesama kaum muslimin. Itu salah satunya. Ya. Demikian juga orang yang uh, riba, kerjaannya riba. Ya. Itu juga jelas diadat dalam kubur Demikian juga orang yang kerjaannya berdusta, pemakan riba, ya, orang yang melakukan hulul. Tahu hulul apa artinya hulul? Hah? Hulul itu mengambil harta ghanimah sebelum dibagi oleh imam. Ya, misalnya ada sejumlah orang sama-sama berjihad fisabilillah mengalahkan musuhnya mendapatkan berbagai macam ghanimah Gonimeh sifatnya awet, bukan gonimeh yang gampang rusak. Kalau makanan yang cepat rusak nggak apa-apa diambil. Tapi gonimah yang sifatnya itu awet, walaupun hanya tali sepatu, remeh kan berapa harga tali sepatu. Tapi itu termasuk bagian dari gonimah, maka tidak boleh ada seorang pun yang mengambil kecuali setelah dibagi oleh imam. Kalau dia ngambil sebelum dibagi imam namanya gulul. Ya. Gulul itu termasuk penyebab ada kubur walaupun dilakukan oleh seorang mujahid. Untuk bayangkan dalam hadis yang muttafaq alaih ya, ada salah satu uh, maulanya Rasulullah yang namanya Mid'am. Mid'am maula Rasulullah SAW dalam setelah Rasulullah itu menaklukkan kota Khaybar ingin beranjak pulang ke Madinah di tengah jalan ada anak panah nyasar yang mengenai si Mid'am ini dan dia wafat. Apa kata sahabat? Hani'an lahu syahadah. Wah enaknya dapat mati syahid. Itu penilaian para sahabat. Karena dalam rangka jihad fisabilillah. Masih dalam uh, silsilah jihad fisabilillah. Apa kata Allah? Kalla inna syamlata allati ghallaha fi khaybar la tashta'ilu alaihi nar. Oh, enggak. Sama sekali enggak seperti yang kalian duga. Syamlah Syamlah itu apa sah Syamlah? Selimut deh. Syekh Ishtamal Jadi semacam kemul, selimut. Karena ghanimahnya perang Khaybar itu ya, nggak ada nggak ada duitnya. Adanya adalah perabotan rumah tangga. Ya, buah-buahan, apa kurma, makanan ya. Nggak ada emasnya nggak ada. Isinya perabotan rumah tangga asas. Ya, karena menaklukkan benteng dan Yahudi Khaybar itu adalah kaum e, petani mereka. Nah, si Mid'am ini sempat mengambil se selembar selimut sebelum dibagi. Dan Rasulullah diberitahu oleh Allah bahwa dia sempat mengambil selembar selimut. La la tashtailu alaihi nara. Gara-gara selimut itu selimut itu menjadi api yang menyulut dia dalam kubur ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, datang satu orang membawa syirat. Syirat apa? Tali sepatu, tali sandal. Ya Rasulullah, ini anak kembali kan? Syirakun au syirakani min nar kata Rasulullah. Syirak min nar ini. Kalau kamu tidak kan gara-gara ini kamu disiksa dalam kubur. Antum perhatikan, gulul, perbuatan gulul itu dia mengambil sesuatu yang di situ dia punya hak walaupun sedikit karena ghanimah itu musyarakah. Sesuatu yang dimiliki secara secara bersama. tapi dia punya punya saham di situ. Lagi kalau dia nggak punya saham sama sekali, uang rakyat dimakan. Nggak punya dia hak sama sekali. Bagaimana kira-kira adatnya? Dan dia bukan mujahid lagi. Mending dia kalau jihad. Sempat jihad masih mending gitu jihad tidak pernah, pernah sama sekali jadi asbab ada kubur itu banyak sekali demikian juga orang yang tidak mau membayar zakat ya, itu juga akan kena azab walhasil banyak nah sekarang yang perlu kita ketahui bagaimana kita bisa selamat ini lebih tidak kalah pentingnya tidak ya. kalah pentingnya dengan apa sebab-sebab yang menyebabkan kita jatuh dalam kubur. Sekarang apa faktor yang bisa menyelamatkan kita dari dari ada kubur? al terakhir, Masalah yang ke sepuluh, Al-asbab al-munjiyah min al qabr wajawabnya juga, min wajhain. Jawabannya apa yang bisa menangkal itu dari kufur juga ada ada dua macam jawabannya mujmal wa mufassal jawaban secara global dan jawaban secara terperinci ya. dan jawabannya ini ilmu yang sifatnya praktis bukan cuma teoritis jadi ala usi nafsi wa iyyakum ya. antum amalkan nanti mulai nanti malam ya. janji ya kalau enggak anak enggak tak terang kenapa sebab <laughs> Janji tidak? Kalau tidak antum percuma datang ke sini. Ditanya sama Allah nanti, dari kasih tahu nggak dia amal gitu. Amal mujbal, fahuwa tajannubu tilkal asbab allati taqtadi azab al-qabr. Ya, jawaban secara terperinci ya untuk menghindari semua sebab-sebab yang mengantarkan kepada adab kubur. Kita hindari sebab-sebab itu. Wa min anfa'iha Nah, ini ini yang penting di sini. Catat ya. Yang nggak catat ya dihafal. Salah nggak catatan. nggak catat dihafal, diingat-ingat lah. Wa min anfa'iha an yajlis ar-rajulu indama yuridu an lillahi sa'atan. Ya, nanti setiap orang mau tidur ya, luangkan waktu sejenak. Ijlis. Duduk ya, ya jelas ini nggak harus dalam posisi duduk yang jelas dia uh, diam sebentar lah entah dalam posisi berbaring atau dalam posisi duduk atau dalam posisi apa yang jelas ya ini tunggu sejenak sebelum kita ini terlelap tidur yuhasibu nafsahu fiha ala ma khasirahu wa rabihahu fi yaumihi muhasabah hitung-hitungan sama diri kita sendiri ya, hari ini apa ya anak rugi apa saja bukan rugi syukulnya kerjaannya bukan tapi rugi perbuatannya apa perbuatan-perbuatan yang merugikan anak hari ini dosa-dosanya apa saja catat atau inget ingat lah oh hari ini anak misalnya ribah si bulan hari ini anak melihat yang diharamkan oleh Allah hari ini anak bohong sama bulan hari ini anak ngambil duitnya bulan tidak bilang dan lain-lain. Dan apa amal-amal soleh yang dia lakukan hari ini? Karena inal hasanat yudhibna sayyat. Amal soleh itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. muhasabah yang dia muhasabah di situ apa saja yang dosa-dosa yang dia lakukan dan apa saja pahala-pahala yang dia lakukan hari itu kemudian dia bertaubat kepada Allah dari semua dosa yang dia lakukan hari itu dia berjanji bertekad untuk tidak mengulanginya lagi yu'ahidullah dia berjanji kepada Allah ya Allah saya tidak mengulangi lagi saya menyesal hari ini berbuat ini ini ini ini, ini saya ini tidak mau mengulangi lagi. Ya, kemudian dia bertekad seandainya engkau memberi umur aku menangguhkan umurku maka aku akan berbuat baik. Namun ketika andainya tidak diberi umur oleh Allah, ya dia meninggal dalam keadaan sudah bertaubat. Itu kalau tiap malam seperti itu, insya Allah dosa kita selama ini akan di akan di diakhiri dengan taubat. Tadi Ibnu Qayyim menjelaskan kalau sampai orang itu mati dalam keadaan jahil, tidak mengenal Allah, ya, dalam keadaan membawa dosa dia belum taubat, maka dia tetap termasuk calon yang akan mendapatkan kisah kubur. Tapi kalau dia menutup amalan hari itu dan tiap hari dia luangkan waktu sejenak untuk muhasabah, maka insya Allah dia akan terhindar dari azab kubur. adalah jawaban yang sifatnya mujmal, jawaban yang paling paling praktis dan paling insya Allah paling besar manfaatnya kalau kita amalkan. Adapun jawaban yang sifatnya terperinci yang mufassal ya maka dengan mengamalkan amalan-amalan tertentu yang pahalanya adalah diselamatkan dari adab kubur. Di antaranya adalah riba fisabilillah. Emang tidak semuanya bisa kita amalkan. Itu diantaranya yang disebut oleh Ibnu Qayyim adalah ribat fi sabilillah. Ya, karena Rasulullah mengatakan man mata murabitan ya, ujri alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah ya, wa aminal futtan. Ya, orang yang meninggal dalam keadaan ribat fi sabilillah artinya dia berjaga-jaga di perbatasan teritorial kaum muslimin dia mengorbankan keselamatan dirinya demi keselamatan kaum muslimin ya, maka Allah akan terus mencatat amal solehnya sampai yaumul qiyamah dan dia akan diamankan dari al-futtan dari lain wa aminat fattanil qabr selamatkan dari fitnah-fitnah kubur baik dari pertanyaan malaikat mungkar nakir semua yang menakutkan dalam kubur itu dia diamankan oleh Allah dari itu ini hadis yang hadis yang sahih riwayat eh, Bukhari atau Muslim. Kemudian juga sebab lainnya adalah dengan membaca suratul mulk ya, dalam hadis yang dilakukan oleh Imam Abu Dawud Inna fil Qur'ani suratun minal Qur'ani 30 ayat ya, Yashfa'u li sahibiha yawmal qiyamah Ada satu surat dalam Al-Quran jumlahnya 30 ayat yang dia itu akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Dan itu adalah surat Tabarakalladzi biyadihi mulk suratul mulk. Kata Ibnu Qayyim orang yang rajin membaca suratul mulk kemudian mentadabburi maknanya ya, dan beramal sesuai dengan konsekuensinya, maka dia termasuk orang yang dilindungi dari adab kubur. Di antaranya ayat yang pertama aja Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba hayati ayat ini. Tabarakalladzi maha berkah ya. Zat yang pada padanya terdapat al-mulk kerajaan wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baru ayat yang kedua ini sudah berat konsekuensinya. Ialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Kalau kita merujuk ke tafsir, eh, amal yang paling baik itu adalah amal yang paling ikhlas dan paling ittiba dengan dengan sunnah. Dua ayat pertama aja kalau kita amalkan sudah insya Allah kita jadi orang yang baik. Di antara eh, penyebab terselamatkannya orang dari adab kubur adalah orang yang meninggal karena sakit perut dalam hadis riwayat Tirmidzi hadis yang sahih Rasulullah mengatakan man yaqtuluhu batnuhu falan yu'adzaba fi qabrihi orang yang dibunuh oleh perutnya artinya meninggal karena sakit perut kanker usus kanker rahim ya, diare atau apa semua penyakit yang di perut dia meninggal karena itu dia tidak akan diadab dalam kuburnya itu hadis yang diriwayatkan oleh Atin miri dan disohhikan oleh e, sejumlah ulama. Jadi ini sejumlah sebab diantaranya juga orang yang mati syahid. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasai dari sahabat e, yang tidak disebutkan namanya siapa, dia berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, ma balun nasu yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Ya Rasulullah kenapa kok orang-orang itu mendapatkan fitnah kubur Fitnah dalam kuburnya kecuali yang mati syahid Qal kafa bibarikotis sayfi usihim fitnah Cukuplah kilatan pedang di atas kepala mereka ketika mereka di dunia Itu sebagai fitnah Fitnah itu adalah ujian, tes ya. Fitnah kubur itu untuk mengetes, menguji orang ini mukmin benar atau munafik atau kafir? Ditanya man rabbuk, madinuk, manabiyuk dan seterusnya. Lah ini kalau sudah mengorbankan nyawanya sudah nggak perlu diuji lagi, sudah membuktikan dengan dengan praktek nyata, nggak perlu lagi ditanya gitu loh. Tapi ingat, ya, kaidahnya penting banget dalam hal ini. Semua sebab itu tidak akan berakibat sesuai yang diinginkan kalau ada penghalangnya. Ingat tadi kisahnya si Bid'am Maula Rasulullah SAW. Dia pun jihad di Khaybar dan meninggal dalam dalam keadaan jihad fisabilillah. Tapi ada yang menghalangi dia untuk mendapatkan pahala syahid yang diantaranya adalah selamat dari adab kubur, selamat dari fitnah kubur yaitu apa? Ulul. Ya, makanya hati-hati. Makanya tidak semua orang yang masuk jannah itu mesti selamat dari adab kubur orang yang selamat dari adab kubur mesti masuk jannah mesti akan menghadapi kemudahan-kemudahan sebagaimana sabda Rasulullah faman naja minhu apa namanya karena fama ba'dahu aisar minhu waman lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu orang yang selamat dari adab kubur setelah itu akan menjadi mudah begitu ya. ketika dibangkitkan nanti ketika menghadapi penimbangan amal ketika menyeberang di atas serat insya Allah semuanya kemudian. Tapi kalau yang pertama sudah nggak selamat, ya setelah setelahnya berat, ya, lebih berat lagi. Nah, itu yang berkaitan dengan dengan uh, ada kubur. Iya. ya. Baik. Oh, iya. Tahapan berikutnya adalah ketika seseorang ini di arasatul qiyam, di padang mahsyar ketika Allah membangkitkan ya setelah masing-masing ya, melalui waktu yang wallah alam berapa yang harus dilalui dalam kubur dengan kondisi yang dirasakan oleh masing-masing ada yang mendapatkan nikmat dan ada juga yang mendapatkan adab naudzubillah maka Allah akan bangkitkan ini tahapan yang kedua ya, Allah akan bangkitkan kita dalam keadaan tidak berpakaian yuk syarunna yaumil kiamat, hufa tidak beralas kaki, aurah, tidak berpakaian ghurlan, tidak berkhitan. Di sebuah padang yang semuanya datar, tidak ada tempat bernaung. Dalam surat Qur'an Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa." Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung itu. Gunung yang demikian kokoh yang kita lihat sekarang menjulang tinggi Fakul katakan yang sifuha Rabbi nasfan. Rabbku akan menghancurkannya berkeping-keping. Fayadharuha qa'an safsafa. Ya. Sehingga menjadikan bekas tempatnya gunung itu tanah yang licin, datar. La tara fiha 'iwajan wal amta. Enggak ada lagi bagian yang tinggi, bagian yang rendah. Semuanya datar. Jadi enggak ada orang tempat untuk untuk bernaung ketika itu. Dan ketika itu matahari akan didekatkan. Wa tudna syams qadra sejauh satu mil sehingga manusia akan berenang dalam keringatnya masing-masing kondisi yang demikian demikian dahsyat dan itu mungkin panjang waktu itu panasnya kayak gitu nggak ada tempat bernaung manusia berdesak-desakan sampai-sampai orang-orang kafir ini saking nggak betahnya dia dengan kondisi hari itu dia ingin ya Allah sudahlah wes masuk neraka ndak apa-apa yang penting cepet dimulai hisab mereka mengira setelah itu tuh lebih ringan daripada kondisi itu belum apa-apa pada Ketika itu belum apa-apa itu baru baru mubah dimah itu. Maka datang kepada Adam, ya Adam, innaka abul bashar. Kamu manusia pertama Allah menciptakan dengan kedua tanganmu. Isfa' lana inda rabbi. Mintakanlah. Mintakan kepada Allah supaya Allah segera menghisab kami. Adam nggak bisa pindah ke Nuh dan seterusnya sampai ke Rasulullah SAW. Nah, ketika itu kondisi yang dahsyat itu bagaimana agar kita mendapatkan naungan? Insya Allah tuh pernah dengar semua kan hadisnya ya. Sab'atun yudhilluhumullah fi dzillihi yauma la illa dhillun. Ya, ada tujuh golongan manusia yang pada hari itu dinaungi oleh Allah. Karena emang nggak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah hadisnya mutafak alih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu imamun adilun imam yang adil pemimpin yang yang adil yang meletakkan sesuatu pada tempatnya yang bertindak sesuai dengan wewenangnya tidak melebihi wewenang yang dimilikinya ya, atau sarfi mulkil ghair itu zulm wa wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi la'iq bihi itu zulm berbuat bertindak di luar kekuasaan itu zalim dan meletakkan sesuatu pada tempatnya itu itu zalim berarti adil adalah sebaliknya meletakkan sesuatu pada pada tempatnya dan sesuai dengan yang menjadi wewenang wewenangnya di mata syariat wa rajulun wa syabun nasha'a fi ibadatillah kemudian pemuda yang ditumbuhkan, didewasakan dalam nuansa ibadah. Kenapa kok pemuda? Kok enggak orang aja secara umum? Karena apa? Karena pemuda ini memang punya potensi maksiat lebih besar dibanding yang sudah Abu Sitin, Abu Sabi'in, apalagi Abu Zamanin sudah bau tanah kalau di 80 itu sudah yo wajar lah kalau dia tiap hari ke masjid tiap hari ngaji tidak neko-neko wajar tapi yang syabab ini ya, Abu Ishirin, Abu Talatin ini yang masih punya potensi maksiat lebih lebih besar makanya kalau ada pemuda yang apa namanya menjadi tumbuh dewasa dalam nuansa ibadah ini istimewa ini istimewa jadi dia mendapatkan pahala yang lebih ya. jangan sedih Nanti ada lagi yang lainnya gitu. Ya. Jadi dia pantas mendapatkan pahala yang yang lebih daripada kalau itu orang yang sudah berusia lebih. Warojulani. Nah, ini ini bisa juga yang lain-lain masih bisa semua. Warojulani tahabba fillah. Ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah apa definisinya mencintai karena Allah? Ada yang tahu? Yang bisa jawab tak kasih hadiah nih. <laughs> ya, apa? Mudah-mudahan ada yang menjawab ya. <laughs> ya. Kita sering mendengar kan? Ya akhi ana uhibbuka fillah. Kamu nggak apa sih? Mahabbah fillah itu apa definisinya? Karena pernah dengar penjelasan dari Syekh Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizullah salah seorang anggota lajnah Hayat kita ulama Saudiyah dia mengatakan singkat sekali Al-mahabbah fillah Yalladhi la tazidu ma'as safa wa la tanqusu ma'al jafa la tazidu ma'as safa wa la tanqus ma'al jafa apa artinya yaitu cinta yang tidak bertambah Kalau hubungan itu membaik Hubungannya baik, tidak tambah cintanya Dan kalau hubungannya memburuk Juga nggak kurang cintanya Gampang nggak? Susah Susah Kita ini biasanya cinta kalau orang itu baik sama kita Coba dia nggak baik sekali Mesti berkurang Ya itu bukan mahabbah firman itu Mahabah fil maslahah kan ada maslahat oh dia khoyir anak senang sama dia dia tidak khoyir kok anak suruh cinta sama dia eh, itu bukan cinta karena Allah ya. kalau cinta karena Allah sebabnya itu Allah nah, Allah berubah nggak nggak berubah ya, ya nggak berubah juga cintanya karena yang menjadikan yang menyebabkan yang mendorong dia cinta itu Allah karena dia umpamanya faktor yang menjadikan dia dicintai itu karena dia seorang yang bertauhid Walaupun dia tidak pernah bantu kita kalau kesusahan, tidak pernah mungkin nilai kita kalau sakit, nanyakan kabar kita, biasa-biasa aja, senyumnya juga tidak terlalu banyak umpamanya. Tapi dia ini orang yang tidak tidak pernah berbuat syirik umpamanya, syirik akbar. Tauhidnya beres. Kita cintai dia karena Allah. Karena dia melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah dan Allah menyuruh kita untuk mencintai orang-orang seperti ini karena itu anda cinta sama dia dia tambah baik ya ya tambah juga cintanya cuma cinta karena Allahnya tetap ya, jadi cinta itu ada macam-macam sebab ada cinta karena memang tobi'i cinta manusiawi ini yang naik turun ya, ya orang dibaiki senang orang di ya, diperlakukan tidak baik ya dia benci ini manusiawi ini bukan ini yang kita mendapatkan pahala besar yang dia, yang dikatakan sebagai awsaku awsaku ural iman al hubbu fillah wal bughdu fillah. Simbol iman paling kuat adalah cinta karena dan benci karena Allah. Bukan ini yang dimaksud. Ya. Karena ini semua orang seperti itu. Manusiawi itu semua orang bisa. Yang sulit itu adalah kalau sebabnya Allah gitu ya. Orang berbuat zalim sama kita tapi dia tidak zalim sama Allah umpamanya. Ya, ya ala sunnah al-aqidah sahih kita cintai karena ini walaupun dia tidak baik sama kita nah ini namanya hubbillah itu yang pelakunya mendapatkan naungan Allah rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa alaihi kalau ketemu ketemu karena Allah pisahnya juga bisa karena Allah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma anfaqat yaminuh orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi disembunyikan semaksimal mungkin ya, supaya terjaga keikhlasannya sampai-sampai tangan kiri nggak tahu apa yang dibayarkan tangan kanan itu ibarat atau ungkapan yang menunjukkan betapa sungguh-sungguhnya orang ini menyembunyikan amal solehnya Walaupun sedekah itu ditampakkan juga baik. Intub dusodakati imai Wa intukfuha wa tu'tuhal hal fukorok bahwa Kalau kalian tampakkan sedekah kalian, bagus sekali kata Allah. Tapi kalau kalian sembunyikan, kalian kasihkan kepada orang-orang fukorok itu lebih baik lagi. Ya, karena lebih menjaga keikhlasan kita. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan seseorang yang kalbunya ini ter apa namanya ya? terkait di masjid-masjid. Gambarannya apa? Gambarannya kalau antum meninggalkan masjid, antum keluar nggak punya nggak punya hati. Eh, jadi seakan-akan kita masuk cantolan di masjid, kita keluar setelah itu. Ngantolnya di masjid gitu loh. Jadi nggak lama dia kepingin lagi rindu lagi untuk sholat di situ, ya, untuk ibadah di situ. Tempat-tempat lain ini nggak nggak semenarik masjid buat dia. Karena hatinya ada di masjid. Ya, demikian cintanya dia kepada kepada buyutullah ya, dengan hadir majelis zikir di situ majelis zikir seperti ini ya, kemudian sholat berjamaah. Jadi hidupnya dia di situ. Ya, senangnya dia ketika menghadiri masjid-masjid seperti itu. Terus apa lagi? ايوه ورجل zakarullah zakarullah Kemudian orang yang mengingat Allah di kesendirian. Dan dia takut dengan mengingat Allah takut nabi nangis. Ya. Makanya dalam hadis yang lain ya ada dua dua cairan yang menyebabkan seseorang terjaga dari adab. Pertama, tetesan air mata karena takut dan tetesan darah karena syahadah fisabilillah cuman harus karena takut sama Allah takut ingat siksanya Allah dia dia nangis yang ketiga yang terakhir mungkin adalah eh, warujulun da'athum ra'atun dhatu mamsibin wa jamalin ya, faqala ini akhafullah seorang yang diajak oleh perempuan berstatus sosial tinggi dan cantik bangsawan dan dan cantik diajak zina. Kenapa kok disebut bangsawan? Ya, karena orang kalau status sosialnya tinggi dia bisa menutup-nutupi perbuatan itu. Dia punya kekuasaan. Dia tidak ya, dia punya kekuasaan untuk menyembunyikan, merahasiakan. Lain dengan halnya kalau orang-orang biasa. Ya. gampang ter, gampang terbongkar, gampang kena sanksi. Kalau penguasa sulit. Ya. Wah dia cantik lagi. Kalau jelek orang nggak mau juga jelek yang ngajak ya wajar kalau nggak mau cantik kaya cantik terpandang dia menolak ini Allah, saya takut sama Allah nah ini juga termasuk salah satu penyebab seseorang di, dilindungi oleh Allah di hari yang demikian panas jadi itu beberapa uh, sebab atau kiat-kiat untuk menyelamatkan diri kita di arasatul qiyamah pada pada mahsyar ketika manusia ini dikirim semua oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanti dimulainya hisab nanti dimulainya dimulainya hisab dan ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan kita berusaha untuk mengumpulkan syukur-syukur kalau kalau bisa semuanya semuanya kita kumpulkan ya kalau kita diangkat jadi imam jadilah imam yang adil kalau kita masih muda jadilah pemuda yang senantiasa rajin beribadah ya, kalau mencintai cintailah karena Allah ya, kalau sedekah sembunyikan sedekahnya kemudian jadilah orang yang terikat hatinya dengan masjid jadilah orang yang e, nangis ya, ketika mengingat Allah di sendirian sendirian dan yang mudah yang yang ketujuh ini nggak bisa ya Maksudnya kita berharap ada yang ngajain ya, cuma kalau ya kalau suatu saat terjadi itu ingatlah ya, itu kesempatan juga ya. tapi jangan berharap nggak boleh kita mengharapkan itu ya. la tatamannau liqa al adu was al jangan berharap ketemu musuh ya. jangan Minta selalu kagak dikasih ya, dihindarkan dari ujian. Ya, jangan pernah merasa pede menghadapi ujian, jangan. Ya. Nah, makanya salah orang yang nantang-nantang, ya, nantang-nantang musuh, mencari-cari musuh itu itu nggak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Jangan berharap karena belum tentu kamu kalau ketemu musuh kamu bisa sabar. Ya. Orang yang namanya orang menghadapi musuh dalam jihad bisa fisabilillah itu apakah mesti dia mati syahid? Tidak. Ya mungkin dia terluka parah, ya, kehilangan kakinya, kehilangan tangannya, berat itu, ya, tidak ringan. Atau mungkin dia ditawan oleh musuh, disiksa, disuruh murtad dan lain sebagainya. Belum tentu dia bisa sabar. Makanya la tatamannau liqa al-adu. Was'alullah al-afiyah. Minta selalu akan diberi afiyah diselamatkan sama dihindarkan dari musibah. Fa'in latikum oh, fasbutu. Kalau ternyata ketemu juga sudah berusaha menghindar, ketemu juga ya tegarlah ketika menghadapi. Ya, jadi tidak boleh kita mengharapkan ada godaan yang datang kepada kita supaya kita dapat kesempatan. Jangan. Ya, jadi ilmu yang terakhir ini, yang tipikal yang ketujuh ini, ini perlu kita ketahui, ya. Tapi bukan untuk dicari Jangan dicari-cari. Cukup kita ketahui aja. Kalau seandainya itu terjadi di luar keinginan kita, di luar skenario kita, baru kita kita ingat hadis itu dan kita amalkan dengan harapan Allah memberikan kita naungan di hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Allah taala alam masih ada satu lagi yaitu masalah di sirat ya insya Allah nanti setelah setelah isya aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله